hanya belajar untuk berbicara saja sesuai dengan sabda Nabi SAW. Saya tialaikum zamanun kasirun kutobahu bolilun fugahahu. Nanti bakal datang suatu zaman ahli pidatonya itu banyak, tapi ahli pokoknya itu sedikit. Mengerti agama enggak, bicara soal agama iya, itu maksudnya. Dari mulai artis jadi ustaz bahkan pelawak jadi ustaz orang politik jadi ustaz nah ini zamannya sekarang ada yang namanya belajar itu bukanlah waktu yang singkat waktu yang sebentar tapi harus membutuhkan kepada waktu yang sangat lama untuk mempelajari ilmu agama ini sehingga dia itu seorang yang mempuni di dalam mengajar, mempuni dalam berdakwah, mempuni dalam memberikan pemaparan penjelasan, penjelasan bukan hanya dari satu bidang ilmu saja, yaitu ilmu bicara saja. Nah, ini zamannya sekarang ini. Jadi orang yang bodoh, tapi dia nggak ngerti bahwa saya dirinya bodoh. Kalau soal dia ngerti dirinya bodoh, dia nggak bakal berbicara. Sehingga apa? Karena ditayangkan televisi, siaran live, maka mudah sekali dia itu memberikan fatwa. Kalau di kepalanya sih iya ada imamahnya, tapi imamah kan enggak beda sama udeng-udeng gitu. Bisa jadi cuma surah maksurah gambarannya saja. Tong itu. Tong itu kalau kosong bunyinya gimana? Nyaring. Tapi kalau berisi bunyinya enggak nyaring. Nah, jadi yang suka berkoar-koar, suka berikan fatwa tanpa diminta langsung berikan fatwa, fatwanya pun salah. Itu mereka adalah orang-orang yang menandakan akan dekatnya hari kiamat. Semoga kita terlepas daripada sifat orang yang semacam ini. Nah, jadi orang yang bodoh tapi dia tahu bahwa saya dia bodoh. Sehingga bicaranya ngalur gitu. Bicara sebutkan di sini katanya nggak ada di situ menyebutkan kitab, baca nah, kitab aja nggak pernah. Bahkan kita pernah bertemu dengan seorang dai yang terkenal, tersohor. Suatu waktu kita tadarusan Al-Quran. Tiba-tiba begitu sampai giliran ustadz itu yang membaca Al-Quran, maka dia alihkan kepada yang setelahnya. Maka kita anjurkan dia untuk membaca-baca barokah walaupun sedikit gitu kan. Emang kita nggak ada maksud untuk menjebak, tapi emang waktu kita membaca Subhanallah dia nggak mau, nggak mau asalnya e, eh, karena di samping saya maka kita katakan oh nggak baca Quran. saya nggak bisa baca Quran. Loh. Terus selama ini dibaca Quran, dakwah di mana-mana itu itu pakai apa? Itu saya tulis dengan bahasa saya dahwalkan. Nah ini seorang dai tapi nggak bisa baca Quran tapi jadi dai jadi ustaz ini zaman sekarang banyak semacam itu jadi berdakwah itu memerlukan kepada ilmu yang banyak bukan hanya ilmu berbicara bukan hanya untuk kepedean dia punya PD semua artis PD karena memang sudah dibentuk seperti itu dia dan harus membentuk dirinya seperti itu nah tapi dia nggak punya ilmu jadi syaratnya orang itu menjadi dai itu harus punya ilmu. Bukan harus punya keberanian. Bukan harus pintar berbicara. Bukan harus mempunyai kepedian. Enggak. Tapi syarat utama orang menjadi seorang ustadz, seorang dai itu harus punya ilmu dan ilmunya itu harus bersambung. Kenapa ilmu itu harus bersambung kepada Nabi SAW? Sanatnya itu ada. Nah, jadi seperti ijazah dan sanad yang saya berikan kepada kalian itu guru-guru Ustaz sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi guru Ustaz dari Abu Ya Hasan, Abu Ya Maliki, Al Habib Zain bin Ibrahim Smith, Habib Salim Syatri, Abu Umar bin Hafid dan semua para guru-guru kami itu itu gurunya adalah gurunya lagi. Gurunya jelas, guru sampai pada Nabi SAW. Dan semua guru-guru kita itu makomnya itu jelas di mana letaknya. Dari mulai guru kita yang sudah meninggal yang pertama, lalu gurunya lagi sampai kepada Nabi itu jelas kuburannya di mana jelas. Itu adalah ilmu yang tersambung dengan Nabi SAW itu maksudnya silsilah sanatnya itu jelas. Kenapa harus syaratkan yang semacam ini? Karena banyak yang mereka itu belajar tapi dohirnya saja iya. seperti kalau disebutkan dalam sebuah kitab lakot akhadha fulan an fulan seseorang itu belajar dari seseorang nah kalau disebutkan seseorang itu belajar dari seseorang bukan cuma belajar kitab ini enggak tapi talaki ilqa wa talaki jadi pemaparan sekaligus penerapan dipandang oleh mereka diawasi oleh mereka dilihat oleh mereka bagaimana penerapan ilmunya itu sampai kalau sudah mumpuni diizinkan untuk pulang nah, itu melihat sendiri bagaimana gurunya sehingga dia meniru gerak-gerik gurunya guru-gurunya itulah yang pernah melihat guru-gurunya sampai para nabi dan mungkin mereka itu termasuk yang mengatakan man Man ro'ani Manroani ra'a, man ro'ani Manroani ra'a, man ro'ani au ra'a, man ro'ani jannah. Siapa yang melihatku dan siapa yang melihat, siapa yang melihatku dan begitu terus ya sampai terputus nafasnya mereka yang mengucapkannya itu dia akan masuk surga. Ah, Kenapa? Bersambung dengan Nabi. Guru kita itu melihat gurunya, gurunya melihat lagi kepada gurunya, gurunya lagi melihat kepada gurunya, sampai pada tabiin, tabiin melihat sahabat, sahabat melihat Nabi SAW. Jadi ilmunya itu barokah, bukan ilmu yang cuma ada gelarnya profesor, doktor, tapi nggak tersambung. Profesor, doktor, belajar di mana? S1-nya di sini, S2-nya di sini, S3-nya di sini. Lalu setelah itu di mana? Udah terputus. Nah, ilmu yang kayak begitu bukan kita katakan tidak barokah. Tapi ilmu agama ini ada prosedurnya. Sebagaimana ilmu yang umum itu atau ilmu yang formal itu ada aturannya, ada prosedurnya juga kita juga ada aturannya. Jadi harus ada talaki, nggak cukup dengan ilkok saja, nggak cukup. Kita menerapkan segala apa yang kita ketahui di depan guru, diawasi oleh guru, diperhatikan oleh guru, ditegur oleh guru. Oleh karenanya mereka itu dikatakan bukan cuma mu'alim, tapi mereka itu adalah murabi. Bahkan mereka bukan cuma murabbi saja, tapi murabbi ruh wal jasad. Jadi murabbi ruh wal jasad dibentuk itu, jiwanya itu dibentuk. Jasadnya itu dibentuk. Nah, itu mereka yang mempunyai silsilah zahabiyah kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Nah, jadi mereka yang berhak, mereka yang ahlinya dakwah. Mereka harusnya menjadi ustaz. Nah, sekarang banyak di antara mereka yang tidak tampak. Kenapa demikian? Karena yang seperti mereka nggak laku sekarang ini. Kenapa kok nggak laku? Karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Ulama yang laku itu adalah ulama yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ulama yang mengikuti keinginan mereka, siapapun mereka golongan, apakah itu pemerintah, apakah itu golongan partai, ataukah itu golongan-golongan tertentu, Pokoknya kalau semua itu mengambil ustadz, ustadznya harus mengikuti apa yang diinginkan mereka. Nah, itu laku. Payu. Tapi kalau nggak mengikuti mereka, maka tidak. Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan ilmu yang didapatkan dari guru kita ke guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. La yazalu firqatun min ummati dohirina anil haqq la yanuhum Jadi masih saja di antara umat ini sampai hari kiamat ada sebagian yang terus akan menampakkan kebenaran. Enggak pernah takut dia dengan penjara enggak takut. Nah, kenapa? Karena penjara itu kan cuma sesaat. Daripada penjara di akhirat bahkan penjara itu kan isinya apa? Manusia-manusia yang khilaf, yang salah, karena berbuat dosa. Ya kan? Umumnya penjara dimanapun seperti itu. Tapi kalau sudah penjara itu diisi, kenapa di penjara? Iya, karena dia membela agamanya. Karena dia itu mengatakan yang hak, bukan yang batil. Berarti apa? Kan penjara itu menjadi mulia. Biarkan orang itu menjadi mulia. Nah, oleh karena ada ulama-ulama yang tidak takut seperti itu, nggak takut di penjara karena supaya apa? supaya bukan semuanya seperti itu tapi ada sebagian walaupun sebagian kecil jadi berapa ustadz yang sekarang ini sudah di penjara nah mereka itu adalah termasuk yang berkorban dirinya untuk sesama untuk semua supaya nggak semuanya itu karena dosa tapi semuanya ada sebagiannya walaupun sebagian kecil yang dipenjara karena membela agama nah, gitu. Nah, termasuk yang dengan kezaliman di penjara hanya karena share dan sebagainya di penjara. Nah, lalu siapa nanti akan balas? Allah yang akan balas. Dan demi Allah semuanya itu pasti akan dapat balasan. Nah, adalah kita sendiri bukan orang lain pada angka amrol awam. Hendaknya kalian tinggalkan seluruh urusan orang awam. Kalian pelajari, ambil hikmahnya silahkan. Tapi kalau kalian pelajari lalu kalian meniru, kalian pelajari lalu kalian merubah tapi tidak mempunyai ilmu, nggak punya mandat dan sebagainya, ya apa gunanya? Percuma. Yang pakai bolehkan setelah itu mengharamkan muridnya Ustaz tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal tapi Ustaz istilahnya Ustaz tidak ridho kalau ada murid Ustaz masuk Facebook perempuan ya ridho apanya apapun alasannya ada di antara mereka mengatakan alasan saya mau berdakwah saya apa mau dakwah di mana siapa mau berdakwah ini siapa lalu pikir sebuah penelitian untuk dirinya sendiri berapa yang berdakwah berapa yang kalau fadil yang disebutkan oleh Rasulullah min husni islami mar'i tarkuhu maka ya nah, kalau semua Facebooknya Ustaz taklim subscribe coba lihat aja isinya apa isinya pemberitahuan pengajian kapan untuk nge-share pengajian-pengajian dan sebagainya itu yang kita lakukan Gak ada kita yang mau merespon ini itu dan enggak ada kita nggak boleh nah, ada timnya nggak boleh ngerespon ngerespon nggak boleh tapi isinya itu cuma dakwah saja nah, untuk share sesuatu yang bagus, yang baik, yang semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi banyak yang gagal umatnya Nabi yang mengaku cinta pada Nabi tapi tidak taat pada Nabi ikut saja masuk Facebook tapi kalau sudah dia itu terjadi perceraian dengan suaminya terjadi perpecahan di antara keluarganya gara-gara Facebook yang sangat tidak jelas itu baik yang semuanya itu dibuat untuk apa supaya